diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Azza wa Jalla menegaskan Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah beribadah kepadaku saja. Oleh karena itu, dosa syirik harus kita benar-benar waspadai. Melebihi dosa apapun. Karena dosa syirik akan menafikan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Maksudnya kalau pelakunya sampai mati tidak bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita bisa memahami dari ayat ini betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang berbuat kesyirikan sehingga Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepadanya. Maksudnya kalau dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang serta Maha Penerima taubat. Iya. Dosa apapun itu, sebanyak apapun dan sebesar apapun, sebut semua jenis dosa riba, minum khamar, korupsi, mencuri, apapun itu. Asalkan tidak sampai derajat kesyirikan atau kekafiran. Ketika seorang mati membawa dosa-dosa itu, nggak bertobat dia kepada Allah, maka masih mungkin Allah berikan ampunan kalau Allah menghendaki. Sebanyak dan seberat apapun, bahkan walaupun dosanya memenuhi bumi, Asalkan dia tidak berbuat syirik, maka masih mungkin dia mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, Andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini maknanya mencakup syirik besar maupun syirik kecil tidak dia lakukan. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, dosa sebesar apapun, sebanyak apapun masih ada harapan mendapatkan ampunan. Walaupun sampai mati dia nggak tobat. Makanya jemaah sekalian, kalau ada saudara kita mati dan dia masih muslim, Islamnya belum batal. Kenapa? Dia tidak berbuat syirik, tidak pula kekafiran. Walaupun dia koruptor, walaupun dia pencuri, walaupun dia preman pasar, walaupun dia pemakan riba, kalau dia mati, Allah masih mengizinkan kita mendoakan dia. Apalagi misalkan orang tua kita sendiri. Seandainya semoga Allah menjaga dan melindungi orang tua kita. Tapi seandainya orang tua kita sendiri pelaku semua dosa-dosa asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran sampai mati nggak taubat maka anak masih tetap wajib mendoakan dan selamanya jemaah sekalian anak tidak boleh memusuhi orang tuanya. Kecuali dalam satu keadaan. Kapan itu? Orang tuanya memusuhi Islam. Orang tuanya memerangi Islam. Orang tuanya berbuat dosa apapun. Nggak boleh dia musuhi. Maksudnya dia harus tetap berbakti. Tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Selama orang tuanya masih muslim, sebanyak apapun dosanya, ketika orang tuanya wafat, sampai wafat nggak tobat, anak wajib mendoakan. Dan bisa jadi orang tuanya diampuni berkat doa anaknya. Tetapi jemaah sekalian, sebaik apapun orang tua kita, tapi dia seorang musyrik atau orang yang kafir kepada Allah, maka Walaupun orang tua kita sendiri tidak boleh kita doakan. Kalau sudah mati. Kalau masih hidup gimana? Boleh tidak didoakan supaya dia diampuni oleh Allah? Juga tidak boleh. Tapi doakan supaya mendapatkan hidayah. Maka itu boleh. Tapi selama dia musyrik, kafir kepada Allah, tidak boleh kita doakan ampunan. Terlebih lagi kalau dia sudah wafat karena memang sudah tidak ada harapan dia diampuni. Dan Allah melarang kita memohonkan ampun walaupun kepada kerabat terdekat. Walaupun untuk kerabat terdekat, orang tua kita sendiri sekalipun kalau mati dalam keadaan musyrik. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Azza wa Jalla menegaskan, maka nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba." tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat mereka yang terdekat. Nabi pun dilarang. Doa Nabi pun gak bermanfaat. Kalau mendoakan orang musyrik. Dan Nabi SAW dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan orang musyrik yang sudah wafat untuk mendapatkan ampunan. Ini juga menunjukkan kepada kita benar-benar Allah murka kepada orang yang berbuat dosa syirik. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, yang perlu kita khawatirkan adalah bahaya terbesar yang akan menimpa orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan adalah kekal di neraka. Seburuk-buruknya seorang muslim. Sejelek-jeleknya seorang muslim. Sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan. Kalau dia mati, sampai mati nggak taubat, pertama masih ada harapan diampuni. Kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki diampuni, Allah menghendaki dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Azabnya tidak kekal. Mungkin satu hari saja. Tapi seperti seribu tahun di dunia. Maksudnya jangan sampai kita anggap remeh. Walaupun itu bukan dosa syirik. Tapi bagaimanapun, selama apapun dia diazab, dia tidaklah kekal di neraka. Beda dengan orang musyrik. Pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa menolong artinya apa? Tidak ada harapan mendapatkan syafaat. Seorang muslim yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Bisa jadi dia nggak jadi masuk neraka. Dibatalkan masuk neraka. Kenapa? Dapat syafaat. Mendapatkan syafaat. Kenapa dia bisa dapatkan syafaat? Karena dia tidak berbuat syirik. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang akan berbahagia atau orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Ini yang akan mendapatkan syafaat. Yang tidak berbuat kesyirikan, yang mentauhidkan Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan. Adapun orang-orang musyrik, maka Allah telah menegaskan, "Wa ma lizzalimina min hamim wala syafi'in yuta." Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Enggak ada harapan mendapatkan syafaat. Yang akan mendapatkan syafaat hanyalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi sebesar apapun dosa seseorang sampai mati nggak taubat, kemudian dia sudah difonis masuk neraka, maka dia masih punya harapan untuk mendapatkan syafaat. Sedangkan orang yang berbuat kesyirikan tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun semakin memahami Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa syirik kalau begitu harus lebih kita khawatirkan dibandingkan dosa-dosa yang lain. Makanya para ulama mengatakan termasuk orang yang ditipu oleh setan. Dia takut terkena dosa riba. Bahkan setiap hari kampanye anti riba. Bikin poster besar-besar anti riba. Bikin kaos anti riba. Tapi kepada dosa syirik dia biasa-biasa saja. Dia nggak seaktif itu kampanye. Ini orang yang tertipu oleh setan. Ada orang yang begitu semangat memberantas segala perbuatan maksiat. Bahkan mendatangi tempat-tempat maksiat, tempat prostitusi, klub-klub malam, diskotik, dia serukan semua itu untuk ditutup. Tapi di dekat rumah dia kuburan disembah. Kuburan diagungkan. Kuburan penghuninya dipersekutukan dengan Allah. Dia biasa-biasa saja. Bahkan dia anggap itu baik. Ini orang yang tertipu oleh setan. Walaupun dia semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi dosa kesyirikan dia sikapnya tidak terlalu semangat untuk melarangnya. Maka ini orang yang tertipu oleh setan. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar. Begitu pula orang tua. Berusaha sekuat tenaga menjaga anak anaknya dari pergaulan bebas. Dari berbagai macam kenakalan remaja. Tapi tidak mengingatkan anaknya bahaya kesyirikan maka dia orang yang tertipu oleh setan. Karena jemaah sekalian, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi perintah terbesar tidak dia lakukan, yaitu tauhid. Dan larangan terbesar tidak dia jauhi. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, baik kepada orang, berakhlak mulia kepada tetangga, kepada masyarakat, tapi dia melakukan dosa syirik, semua amalannya tidak berguna, tidak bermanfaat, semuanya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "La in asyrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita tidak boleh tentunya meremehkan dosa apapun. Walaupun bukan dosa syirik, walaupun bukan dosa kekafiran, nggak boleh kita pandang remeh. Harus kita takuti, harus kita jauhi. Tetapi dosa syirik harus lebih kita takutkan harus lebih besar usaha kita untuk menjauhinya. Begitu pula harus lebih besar usaha kita untuk mencegahnya dan melarangnya. Kalau ada yang semangat memberantas maksiat, tapi kurang semangat memberantas syirik, maka dia telah memilih jalan yang salah dalam berdakwah. Dia tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka utamakan, yang mereka prioritaskan dari awal sampai akhir adalah tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang semua bentuk kesyirikan. Makanya kata para ulama, barang siapa yang berdakwah tapi dia tidak mementingkan dakwah tauhid, meremehkan kesyirikan. Padahal dakwah yang lain dia semangat maka dia telah menyimpang dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hari ini dengan merebaknya medsos, YouTube dan lain-lain, maka banyak pula para penceramah yang dikenal oleh masyarakat. Para ustadz, para dai yang dikenal oleh masyarakat. Sehingga membuat sebagian orang bertanya-tanya, itu dai beneran tidak? Itu ustadz beneran bukan? Itu kiai beneran bukan? Itu guru agama yang pantas diambil ilmunya atau tidak? Karena guru agama yang pantas diambil ilmunya, yang pantas dijadikan sebagai guru hanyalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana dipesankan oleh para ulama salaf dahulu. Di antaranya ini yang mulia, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna hadzal ilma fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka banyak orang kemudian bingung. Dia itu ahlu sunnah atau tidak? Dia bisa membawa kita ke jalan yang lurus atau malah menyesatkan. Maka jemaah sekalian, supaya tidak bingung, pelajarilah pokok-pokok manhaj ahlu sunnah. Yang dengan itu kita menilai orang. Jadi kebenaran yang digunakan untuk menilai orang bukan orang yang digunakan untuk menilai kebenaran. Kalau kita mengerti pokok-pokok manhaj ahlu sunnah wal jamaah, kita pun mengerti ini orang ahlu sunnah, ini orang yang berjalan di jalan yang lurus dan itu yang menyesatkan kita. Maka ketahuilah pokok ahlu sunnah, pondasi manhaj dan akidah ahlu sunnah yang paling mendasar. Begitu pula dakwah ahlu sunnah yang paling penting adalah tauhid. Mudah saja. Kalau ingin lihat orang itu ahlu sunnah atau tidak, maka lihat seberapa besar perhatiannya kepada tauhid. Perhatian dalam mempelajarinya, perhatian dalam mengamalkannya, perhatian dalam mendakwahkannya. Pada kenyataannya banyak kita saksikan mereka yang berdakwah ada yang tidak terlalu mementingkan tauhid. Yang dia pentingkan persatuan misalkan. Persatu betul, bersatu ajaran Islam. Tapi bersatu dia atas apa? Justru persatuan pondasinya yang paling utama adalah tauhid. Ada yang lebih mementingkan bagaimana merebut jabatan kekuasaan supaya bisa menegakkan khilafah. Itu yang dia pentingkan. Ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Kalau dia tidak mementingkan tauhid, padahal tauhid itulah kunci untuk berkuasa dan berjaya. Ada yang lebih mementingkan bagaimana hati menjadi tenang dengan berpikir, Manajemen hati bagaimana? Dia tidak mementingkan tauhid. Bahkan kebanyakan mereka cenderung meremehkan kesyirikan. Bahkan juga tidak sedikit yang belum paham belum ngerti apa itu syirik. Kesyirikan mereka anggap bukan syirik. Jadi jamaah sekalian, ini pondasi dakwah ahlu sunnah yang paling mendasar. Perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid dan semangat dalam memberantas kesyirikan. Untuk mengenal orang itu ahlu sunnah atau bukan, lihat yang pertama sekali adalah perhatiannya kepada tauhid. Baik. Jadi jemaah sekalian, Inilah kewajiban hamba yang paling besar, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari dua perkara atau tiga perkara. Yang pertama, hakikat tauhid. Yang pertama hakikat tauhid. Yang kedua, dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid. Itulah yang disebut dengan dosa syirik. Dan yang ketiga, dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid dan akan mengantarkan kepada syirik. Itulah yang disebut dengan perangkap-perangkap syirik atau pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan hukumnya adalah syirik kecil. Jadi kesimpulannya tiga yang kita pelajari, yang pertama tauhid, yang kedua syirik besar, yang ketiga syirik kecil. Dan tiga permasalahan ini di antara buku yang sangat bagus yang membahas tentang ini adalah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi terdiri dari 67 bab. 67 bab hakikatnya hanya membahas tiga permasalahan ini. Tauhid, syirik besar, syirik kecil. Dan pada kesempatan ini jemaah sekalian, kita ingin fokuskan pembahasan di poin yang ketiga. Tentang syirik kecil. Tapi lebih spesifik lagi, syirik kecil berupa perbuatan dosa yang akan menjadi perangkap bagi kita sehingga kita terjerumus di dalam syirik besar. Karena umumnya orang yang melakukan syirik besar itu masuk dulu dia ke perangkap, nggak langsung. Setan menyiapkan perangkap-perangkap untuk menjaring manusia terlebih dahulu. Baru kemudian mereka digiring untuk melakukan syirik besar. Dan pada kesempatan ini jemaah sekalian, karena waktu kita yang terbatas, kita hanya akan mempelajari insya Allah Taala tiga pintu kesyirikan yang terbesar atau di antara pintu-pintu kesyirikan yang terbesar. Inilah tiga perangkap setan yang paling berbahaya sejak awal digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan sampai hari ini pun masih dia gunakan. Sampai hari ini pun masih dia gunakan. Tiga pintu ini. Pintu yang pertama adalah al-gulu fi salihin. Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Subhanallah jemaah sekalian memuliakan orang soleh itu sebenarnya ibadah yang sangat agung. Tetapi ternyata setan bisa memanfaatkannya menjadikannya sebagai perangkap kepada kesyirikan. Yaitu dengan membuat manusia bersifat gulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Padahal pada dasarnya memuliakan orang soleh itu merupakan ibadah yang sangat agung. Sebaliknya memusuhi orang soleh. Orang soleh itu para nabi, para wali. Memusuhi mereka adalah dosa yang sangat besar. Dalam hadis kunci yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi, memusuhi orang soleh adalah dosa yang sangat besar. Sebaliknya mencintai orang soleh adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana Nabi saw bersabda, "Man a'tolillah wa mana alillah wa ahabba lillah wa abghada faqad istakmalal iman barang siapa memberi karena Allah mencegah karena Allah menahan karena Allah tidak memberi karena Allah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah maka dia telah menyempurnakan keimanan apa artinya mencintai karena Allah mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Makin taat dia kepada Allah, wajib bagi kita semakin mencintainya. Apa maksudnya membenci karena Allah? Membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Makin besar kemaksiatannya, makin besar pula kebencian kita kepadanya. Jadi, mencintai orang soleh adalah ibadah yang sangat agung. Membenci Orang yang Allah benci juga ibadah yang sangat agung. Kalau ada saudara kita, masya Allah, dia orang soleh. Ada di kampung kita, ada Pak Kiai, ada bapak-bapak, para imam masjid, para pengurus DKM yang rajin ke masjid, kita cintai mereka. Ada guru-guru agama, guru mengaji, kita cintai mereka, orang-orang soleh. Ini ibadah yang sangat agung. Tapi lihat jemaah sekalian, bagaimana setan masuk di dalam ibadah yang agung ini untuk merusak manusia. Dengan cara apa? Membuat mereka melampaui batas dalam pemuliaan kepada orang-orang soleh. Jadi kalau ada ada sebagian orang yang setan jadikan mereka memusuhi orang soleh. Dan umumnya mereka pelaku dosa. Umumnya mereka pelaku dosa. Tapi ada sebagian orang dibiarkan oleh setan, dibiarkan mereka mencintai orang soleh, dan kebanyakan mereka ahli ibadah. Tetapi setan mengajak mereka mencintai orang soleh dengan cara melampaui batas. Dan subhanallah jemaah sekalian, inilah pintu kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini. Setelah sebelumnya manusia semuanya tidak ada yang berbuat syirik. Dan itu bertahan selama sepuluh generasi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Adam wa Nuh asharatu qurun. Antara Adam dan Nuh adalah sepuluh generasi. Kulluhum ala tauhid, semuanya di atas tauhid. Semuanya tidak ada yang mempersekutukan Allah. Dan itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahidatan." Fab'atha Allahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Kata Allah, dulu manusia adalah umat yang satu. Apa artinya umat yang satu? Semuanya muslim, Semuanya menyembah Allah. Semuanya tidak ada yang berbuat kesyirikan. Ini adat manusia yang paling tua. Budaya manusia yang asli. Makanya sekarang kalau kita lihat orang berbuat syirik, lalu kita larang kesyirikannya, lalu dia berdalih, ini kan budaya. Katakan kepadanya, itu bukan budaya yang asli, itu budaya palsu. Itu adalah budaya yang diajarkan oleh setan. Budaya yang asli adalah tauhid. Sepuluh generasi manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan jemaah sekalian, sepuluh generasi pada umat terdahulu itu hidupnya lama. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Masa hidup beliau. Jadi selama berabad-abad lamanya manusia tidak seorang pun yang berbuat dosa syirik. Mereka mentauhidkan Allah. Maka semua adat istiadat, semua budaya yang mengandung kesyirikan itu bukan asli budaya manusia. Bukan asli adat manusia. Itu semua adalah penyesatan setan. Termasuk penyesatan setan yang menamakan budaya-budaya itu sebagai kearifan lokal. Kesyirikan kekuburan mereka namakan kearifan lokal. Bahkan kalau ditambah salawat dan zikir jadi Islam Nusantara. Padahal syirik, padahal kufur. Tinggal tambah solawatan. Tinggal tambah zikir-zikir. Jadilah Islam Nusantara. Itu yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Walaupun mungkin teorinya nggak begitu. Tapi faktanya yang mereka maksud dengan Islam Nusantara tidak boleh menyalahkan budaya bangsa, adat istiadat orang-orang Nusantara walaupun bertentangan dengan syariat, bahkan walaupun mengandung kekufuran dan kesyirikan. Itu yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Dan ajaran-ajaran Islam warisan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menurut mereka harus disesuaikan dulu dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya Nusantara diterima, kalau tidak maka mereka sebut itu berarti Islam Arab. Kalau tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Intinya mereka hendak menolak syariat tapi nggak berani secara terang-terangan. Maka mereka sebut itu Islam Arab, kami Islam Nusantara. Itu faktanya. Walaupun mungkin teorinya nggak begitu. Iya. Jadi sebenarnya ini budaya manusia yang paling tua. Nabi Adam alaihissalam dan sepuluh generasi anak keturunannya. Faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin. Kemudian kata Allah, setelah terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajarkan tauhid dan mengabarkan janji surga. Peringatan artinya memperingatkan dosa syirik dan bahayanya. Itu setelah 10 generasi. Nah jemaah sekalian, bagaimana ceritanya? Manusia kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Allah jelaskan tentang orang-orang yang pertama disembah selain Allah. Dalam surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tunggal, tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini ucapan sebagai respon mereka terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka mentauhidkan Allah. Tapi apa jawaban mereka? Terhadap sebagian yang lain mereka berkata, "Jangan tinggalkan tuhan-tuhan kalian." Kemudian mereka rinci lagi, siapa tuhan-tuhan yang tidak boleh ditinggalkan itu? Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yabusa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan wad, Jangan pula suak. Jangan pula yagus, ya'uq, dan nasr. Inilah jemaah sekalian. Lima sesembahan mereka selain Allah. Yang mereka anggap Tuhan selain Allah. Lima orang yang pertama diperlakukan kepada mereka dosa terbesar. Dosa syirik. Siapa sebenarnya lima orang ini? Apakah mereka ini penjahat? Apakah mereka ini pembantu setan, penyesat umat, sehingga diperlakukan kepada mereka pertama sekali dosa terbesar di muka bumi? Tidak jamaah sekalian. Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah para wali Allah. Inilah kesyirikan pertama terjadi di muka bumi ini. Yang disembah adalah orang-orang soleh. Setan menyesatkan manusia dengan mengajak mereka memuliakan orang-orang soleh tersebut dengan cara melampaui batas, dengan cara berlebih-lebihan, sampai akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Dan subhanallah, setan pun berhasil menjerumuskan Yahudi dan Nasrani dengan perangkap ini. Memasukkan mereka ke dalam kesyirikan melalui pintu ini. Sebagaimana yang Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Apa kata Allah? wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, gulu melampaui batas di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berucap atas Allah kecuali hak, kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam yang mereka sebut Yesus putra Maria. Kata Allah, dia hanyalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam. Maksudnya, Allah ciptakan Nabi SAW dengan kalimat kun. Dan dia adalah ruh yang Allah ciptakan, yang berasal dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, satu ayat yang menjelaskan kepada kita sifat sikap gulu ahlul kitab, khususnya Nasrani. Terhadap Nabi Isa alaihissalam. Seorang nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya Bani Israel, budullah, Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, Sembahlah Allah. Dialah Rabbu dan Rabb kamu. Tapi kenapa kemudian beliau yang disembah? Karena sikap mereka yang melampaui batas kepada beliau. Yaitu memuliakan beliau, tapi dengan cara melampaui batas. Berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya mereka angkat beliau menjadi sesembahan mereka. Dan jemaah sekalian, ada berapa miliar manusia sekarang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam? Subhanallah. Lebih banyak mungkin dari umat Islam. Kalau dihitung di seluruh dunia ini. Dan mereka juga semangat untuk menyebarkan agama ini, agama mereka yang sudah dirubah oleh mereka. Tadinya Nabi Isa mengajak mereka menyembah Allah, mereka rubah menjadi penyembahan kepada beliau. Coba bayangkan, sampai hari ini setan menjerumuskan manusia bahkan miliaran manusia ke dalam dosa terbesar, dosa kesyirikan dari pintu ini. Pintu pemuliaan dan penghormatan kepada orang soleh, namun dengan cara melampaui batas. Maka hati-hati jemaah sekalian. Wajib bagi kita memuliakan orang soleh menghormati para guru, para kiai, para wali Allah. Tetapi jangan melampaui batas. Pertanyaannya, apa yang disebut melampaui batas? Apa batasannya? Batasannya adalah syariat. Kalau kita menghormati seseorang sudah melampaui batasan syariat, itu sudah melampaui batas. Tidak lama lagi kita akan terjerumus dalam peribadahan kepadanya. Dalam penyembahan kepadanya Contohnya jemaah sekalian, menghormati orang soleh secara melampaui batas. Meyakini bekas-bekas orang soleh mengandung keberkahan. Air minum Pak Kiai, mereka sengaja sediakan banyak supaya nggak dihabisin sama Pak Kiai. Ini nggak terlalu banyak kayaknya. Habis insya Allah. Untuk apa? Nanti bekas minumnya jadi rebutan. Untung kalau Pak Kiai nggak kena TBC. Ya. Kalau kena penyakit bahaya. Maka jemaah sekalian ini melampaui batas. Tidak ada dalil yang menunjukkan bekas-bekas orang soleh itu bisa memberikan keberkahan kecuali satu orang. Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mereka berebutan sisa wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari berkah dengannya. Tapi mereka tidak memperlakukan itu kepada pemimpin para wali. Siapa pemimpin para wali? Siapa jemaah sekalian? Pemimpin para wali. Para wali yang paling tinggi kedudukannya. Setelah para nabi dan rasul. Siapa dia? Hah? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah sadatul aulia, pemimpin-pemimpin para wali. Tapi sahabat tidak memperlakukan mereka seperti kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kepada cucu beliau Al Hasan Al Husain. Nggak ada sahabat memperlakukan bekas-bekas Al Hasan dan Al Husain mereka rebutan, tidak. Begitu pula para ulama tabiin tidak memperlakukan seperti itu. Mereka perlakukan seperti itu hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bekas-bekas orang soleh itu memberikan keberkahan. Ini contoh memuliakan orang soleh tapi dengan cara melampaui batas. Bahkan meyakini sesuatu memiliki berkah Padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab keberkahan. Itu sudah masuk kategori kesyirikan. Hanya saja dia bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kalau mereka yakin makhluk itu, benda itu, sesuatu itu bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakin itu hanyalah sebab, dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik kecil. Kenapa itu termasuk syirik? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menegaskan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang kisah perjalanan menuju perang Hunain. Maka di perjalanan sekelompok sahabat yang baru masuk Islam mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ditetapkan bagi mereka sebuah pohon untuk mencari berkah. Karena mereka melihat orang-orang musyrik punya pohon untuk mencari berkah. Jadi ini kebiasaan kaum musyrikin. Mencari berkah dari benda-benda. Pepohonan, batu-batuan, kuburan, batu-batu di kuburan orang soleh, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau marah seraya bertakbir. Allahu Akbar. Inna sunan. Itu kan tradisi-tradisi musyrik. Kultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israel li Musa. Yang kalian ucapkan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau sebutkan satu ayat dalam surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami patung untuk disembah. Sebagaimana yang disembah oleh orang-orang musyrik. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Maka perhatikanlah jemaah sekalian. Kebodohan itu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Tapi yang perlu kita petik pelajaran permintaan untuk mengambil berkah dari pepohonan disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaan untuk dibuatkan patung agar disembah. Maka itu jelas syirik. Berarti dua-duanya syirik. Menyembah patung adalah syirik, mencari berkah dari benda-benda adalah kesyirikan. Hanya saja, seperti yang kita katakan tadi, dia bisa menjadi syirik besar, bisa juga menjadi syirik kecil. Contoh lain jemaah sekalian. Melampaui batas kepada orang-orang soleh. Kepada para ustadz. Kepada para kiai kepada para habib. Seakan-akan mereka meyakini kalau sudah Ustadz Bulan yang berbicara karena dia Ustadz besar, Ustadz kibar, sudah makan garam dalam berdakwah, atau dia Ustadz sejuta umat, sejuta viewer dan lain-lain, atau dia Habib keturunan Nabi Muhammad SAW kalau dia sudah bicara, seakan-akan nggak mungkin salah. Dia pasti benar. Karena dia bukan sembarang ustad, ustad besar. Kiai besar. Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Amalannya nggak mungkin salah. Ucapannya nggak mungkin salah. Maka ini adalah melampaui batas. Ini contoh pemuliaan yang melampaui batas. Ini pintu kesyirikan. Pintu kesyirikan. Kalau sampai mereka menolak dalil yang jelas. Ada ayatnya. Ada hadisnya. Disampaikan kepada mereka. Lalu mereka katakan, tapi kiai saya bilang nggak seperti itu. Tapi Ustadz Kibar bilang nggak seperti itu. Tapi Habib bilang nggak begitu. Maka saat itu mereka telah menjadikan para ustadz, para kiai, para hadis sebagai Tuhan mereka. Mereka sudah menyembah para kiai, para ustadz, para hadis. Surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ali bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami di sini maksudnya siapa? Umat Nasrani. Karena beliau dulunya Nasrani. Bahkan beliau seorang Nasrani, seorang Kristen yang taat. Kemudian masuk Islam. Lalu ayat mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan mereka. Maka sahabat ini pun heran, ya Rasulullah, kami nggak menyembah pendeta kami. Kenapa dalam ayat ini dikatakan kami menyembah mereka? Artinya kalau menyembah Yesus, dia akui, betul. Tapi kalau menyembah pendeta tidak ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik nanya kepadanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan? Kalian pun ikut menghalalkan. Dan para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat ini, betul ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Allah katakan halal, gurunya bilang haram. Allah katakan haram, gurunya dia bilang halal. Dia ikut gurunya. Dia halalkan yang haram, demi mengikuti gurunya. Dia haramkan yang halal demi mengikuti gurunya. Ini sudah termasuk kategori kesyirikan, bukan lagi perangkap syirik. Sudah masuk kategori syirik. Akibat terperangkap dalam keyakinan kalau sudah apa kata guru nggak mungkin salah. Maka dari itu jemaah sekalian ketahuilah ukuran kebenaran bukan apa kata guru, bukan apa kata kiai, Bukan apa kata ustaz, bukan apa kata hadis, tapi apa kata Allah dan Rasulnya sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah kebenaran. Ulama sebesar apapun, dia masih mungkin terjerumus dalam kesalahan. Dan kalau dia salah, nggak boleh kita ikuti. Walaupun bukan berarti juga kita merendahkan dia, tidak. Bukan berarti kita menjatuhkan dia. Apabila dia seorang ulama, haram hukumnya. Ketika dia salah, lalu kita hina, kita jatuhkan. Lalu kita tahdir umat darinya. Kalau dia memang ulama ahlu sunnah. Tetapi nggak boleh kita ikuti kesalahannya. Bahkan kalau kita punya kesempatan untuk memberi nasihat kepadanya, berikan nasihat secara tertutup, sampaikan dengan penuh adab. Dan jemaah sekalian, inilah pesan imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Semuanya berpesan, kalau kami salah jangan diikuti. Bahkan di antara mereka ada yang lebih keras lagi. Sampai mengatakan haram bagi kalian mengikuti pendapat kami. Sampai kalian periksa dulu pendapat kami ini sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, buang pendapatku ke tempat sampah. Itu pesan imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka berpesan begitu jamaah sekalian? Karena mereka meyakini mereka hanyalah manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan karena juga mereka khawatir, takut Jangan sampai umat ini memperlakukan mereka secara melampaui batas. Demikian pula jemaah sekalian. Sudah sampai pada tingkat kesyirikan. Perbuatan melampaui batas dalam memuliakan orang soleh dalam bentuk meyakini orang-orang soleh itu tahu perkara gaib. Ini bukan perangkap syirik lagi, ini sudah syirik. Tapi kategorinya masih sama. Pemuliaan secara berlebihan. Pemuliaan secara melampaui batas sampai meyakini karena dia orang soleh, dia rajin ibadah, dia sudah kasar, Tersingkap baginya yang gaib. Atau dia sudah ada wali Allah, dia sudah menjadi wali Allah. Wali Allah itu bukan lagi pada tingkatan syariat. Sudah sampai tingkat hakikat atau marifat, Maka dia tidak wajib lagi melakukan syariat. Ini dua bentuk kekafiran. Meyakini orang soleh tahu perkara gaib dan meyakini wali Allah sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Padahal kalau ada orang yang mengaku dia sudah jadi wali Allah karena sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat tidak perlu lagi tidak perlu lagi dengan syariat saat itu dia sudah jadi setan tapi dia anggap wali Allah dianggap wali Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini melampaui batas. Ulama sepakat kalau ada yang berkeyakinan dirinya terlepas dari syariat. Kenapa? Sudah sampai hakikat. Sudah sampai ma'rifat, nggak perlu lagi dengan syariat. Sepakat ulama, dia kafir murtad keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena itu berarti dia tidak lagi mengimani kerasulan Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Karena dia mengklaim tidak wajib lagi menjalankan syariat Rasul. Persis itu tadi. Yang mengaku Islam Nusantara, lalu syariat Nabi SAW harus ditimbang dengan budaya. Kalau sesuai budaya diterima, kalau tidak maka tidak. Berarti itu Islam Arab. Itu sama mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Berarti itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kul ayuhan ya nasu, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian semuanya. Iya. Begitu pula tadi meyakini orang-orang soleh, para kiai, para habib mengetahui perkara gaib. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kenapa dia sudah kasyaf? Dia sudah jadi wali Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Ini bukan lagi perangkap syirik, tapi kesyirikan. Karena dalam surat An-Naml ayat ke-65 Allah Azza wa Jalla menegaskan kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka kalau ada yang meyakini makhluk tahu perkara gaib, berarti dia telah menuhankan makhluk tersebut, menduakan makhluk itu dengan Allah. Jangankan para wali jemaah sekalian, para nabi sekalipun, atau nabi kita yang paling mulia Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib. Surat Al-Araf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya, seandainya aku ini tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Artinya Nabi SAW nggak tahu perkara gaib. Tidak tahu ada keburukan yang akan menimpa beliau. Makanya di perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah kena serangan musuh. Seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau bisa menghindar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja makhluk yang paling mulia tidak tahu perkara gaib. Nah jemaah sekalian, di sini ada pintu setannya, ada perangkap setannya. Kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Karena meyakini para wali lebih tinggi dari para nabi. Ini ajaran sesat. Mungkin belum bisa dikategorikan sebagai syirik, tapi itu adalah pintu kesyirikan. Tapi kalau mereka tahu sebenarnya para rasul lebih tinggi daripada wali, lalu mereka ingkari, itu sudah kesyirikan. Namun ketika mereka meyakini karena dia lebih tinggi daripada nabi, dia tahu perkara gaib yang nabi tidak tahu. Ini pintu kesyirikan mereka. Iya. Dan mereka juga punya dalil. Subhanallah jemaat sekalian, setiap orang yang berbuat kesesatan pada umumnya punya dalil. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir alaihissalam. Mereka bilang Nabi Khidir wali. Tahu dia perkara gaib. Yang Nabi Isa nggak tahu. Dan dia keluar dari syariat Nabi Musa. Nabi Musa Nabi Musa nggak tahu, beliau tahu. Dan Nabi Khidir kata mereka keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu syubhatnya. Bagaimana membantah syubhat ini? Banyak sisi bantahan. Pertama kita katakan Nabi Khidir memang bukan umat Nabi Musa. Para nabi terdahulu syariatnya hanya berlaku bagi umatnya. Umat yang lain ada nabi yang lain. Makanya terkadang di satu zaman ada beberapa orang nabi sekaligus. Kemudian Nabi Khidir itu bukan sekedar wali, beliau nabi. Buktinya beliau menerima wahyu. Menerima wahyu tentang perkara gaib. Beliau mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan itu karena keputusanku, melainkan wahyu dari Allah. Jadi yang menerima wahyu itulah para nabi. Kemudian setelah kita lihat lebih dalam, ternyata yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam juga tidak bertentangan dengan syariat Musa. Kenapa Musa protes? Karena beliau belum tahu alasannya. Setelah Nabi Khidir menjelaskan kenapa beliau membunuh anak kecil itu. Karena Allah telah mewahyukan kepadanya. Anak itu setelah dewasa, dia akan membawa bencana untuk kedua orang tuanya. Setelah Nabi alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam mendengarkan alasan itu, beliau nggak protes lagi. Berarti sesuai dengan syariat beliau. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal-kapal milik orang miskin? Nabi Khidir kemudian menjelaskan, ada raja suka nyuri kapal. Kalau kapalnya bagus, maka dibuat cacat supaya nggak dicuri. Jadi cuma dibuat cacat saja, nggak sampai tenggelam. Nabi Musa alaihissalam tidak protes lagi. Berarti nggak bertentangan dengan syariat. Nabi Musa alaihissalam. Iya. Maka jemaah sekalian, ini contoh perbuatan melampaui batas. Memuliakan orang soleh secara berlebihan Dan masih banyak contoh lain. Dan masih banyak contoh lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Yang kedua ini juga sebenarnya cabang dari yang pertama. Tapi sengaja saya poinkan yang kedua. Sebab ini bencananya sangat dahsyat. Ini luar biasa dahsyat bencananya. Orang-orang terjerumus dalam kesyirikan dikarenakan pintu kesyirikan ini. Perangkap syirik ini. Apa itu? memuliakan kuburan orang-orang soleh secara melampaui batas. Jadi ini sebenarnya cabang dari yang pertama. Memuliakan kuburan orang-orang soleh secara melampaui batas. Memuliakan kuburan orang soleh itu wajib. Bahkan setiap muslim Kuburannya harus kita muliakan. Selama dia masih muslim. Makanya kalau kita datang di kompleks pekuburan, kita harus lepas sandal. Nggak boleh pakai sandal. Nggak boleh kita langkah-langkahi kuburan itu. Apalagi menginjak-injaknya. Nggak boleh duduk di atasnya. Tidak boleh Bahkan disebutkan dalam hadis sahih sekedar menjadikannya sebagai senderan. Jadi betul-betul harus dimuliakan. Seorang muslim hidupnya dan matinya mulia dia, harus kita muliakan. Dia masih mulia walaupun dia sudah mati. Tetapi jemaah sekalian, sebagian orang melampaui batas dalam memuliakan kuburan orang-orang soleh. Bagaimana bentuknya melampaui batas? Kebanyakan dalam dua bentuk. Yang pertama, beribadah di kuburan itu. Yang kedua, membangun kuburan itu. Membangun kuburan itu. Membuatnya jadi megah. Satu lagi yang ketiga, membuat tempat ibadah di situ. Maka jemaah sekalian tiga hal ini beribadah di kuburan orang-orang soleh atau membangun tempat ibadah di kuburannya atau sebaliknya tempat ibadah dia dikubur di situ. Begitu pula membuat bangunan agar kuburannya semakin megah. Semua ini dilarang keras di dalam syariat. Subhanallah. Hadis-hadisnya sangat banyak dan bentuk-bentuk peringatan dan larangannya sangat keras. Dan ini ada satu pelajaran berharga bagi kita. Kenapa hadisnya yang sangat banyak dan larangannya sangat keras? Tapi malah sebagian kaum muslimin menganggap itu sebagai kebaikan. Bahkan yang ngajarin mereka, yang mereka anggap kiai. Yang mereka anggap ustadznya, habisnya. Yang mengajarkan kemungkaran besar ini. Padahal hadis-hadis dari Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak dan sangat keras melarang. Maka bisa menjadi pelajaran bagi kita yang menjadi ukuran kebenaran bukan apa yang dilakukan oleh hadis, bukan apa yang dilakukan oleh kiai, oleh ustadz, tapi ucapan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat hadis-hadisnya yang sangat banyak. Insya Allah kita sebutkan di antaranya saja. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini nggak main-main lagi. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi kesohihannya. Setelah Al-Quranul Karim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi sakit yang tidak lagi beliau sembuh darinya. Artinya apa? Tidak lama lagi beliau wafat. Sudah sakit ketika itu. Apa kata beliau ketika itu? Ini juga pelajaran bagi kita. Kondisi sakit menjelang wafat, kondisi berat tapi Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Berarti itu wasiat penting. Seorang pemimpin, kalau dia mau berpisah, dia tahu atau dia merasa sudah nggak lama lagi wafat, tentu dia akan memberi wasiat penting. Ini wasiat penting nih. Tolong dicubit yang tidur. Ya. Cubit sedikit nggak apa-apa, tapi jangan keras-keras ya. Ya. Atau kalau nggak mau dicubit, Kasih tahu aja. Jangan lupa baca doa tidur. Ya. Wasiat penting Nabi SAW sebelum wafat. Apa kata beliau? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa rahasianya jemaah sekalian? Dalam kondisi yang genting seperti itu, berat, sakit parah, Nabi SAW nggak lama lagi wafat, masih menyampaikan hadis ini. Karena beliau khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Makanya Aisyah kemudian berkata, "Falaula zalika falaula zaka ubriza qabruhu ghaira annahu khusya ayyuttakhadha masjidah. Kalau bukan karena takut kalau bukan karena khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah, maka beliau akan kuburan beliau akan ditampakkan kepada manusia. Itulah sebabnya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di kamar Aisyah. Siapa yang berani masuk kamar Aisyah? Nggak ada yang berani masuk. Kenapa? Khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Sebab Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya kalau kuburan para nabi saja nggak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi para wali. Maka jemaah sekalian ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu Allahul yahuda ittakhadu kubura ambiyahim masajidah." Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa Nabi SAW berdoa semoga Allah memerangi mereka? Karena mereka telah memberi contoh buruk kepada umat Islam. Maka Nabi SAW memperingatkan umat Islam, jangan ikuti contoh buruk mereka. Tapi Subhanallah jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata terjadi. Bukan hanya terjadi, Malah mereka anggap itu baik, itu muliakan para wali, itu bagus. Yang ngajarin malah kiainya. Padahal Nabi SAW memberi peringatan keras. Sekali lagi, ini pelajaran bagi kita. Walaupun dia seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib, dia mungkin salah. Kalau salah jangan diikuti. Kalau dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia pasti salah tidak mungkin benar. Maka jangan diikuti. Oleh karena itu jemaah sekalian, di samping ini menjurumuskan kepada kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah juga masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan Nabi saw Alaihi Wasallam memberi peringatan keras juga dalam hadis yang lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ada sebagian dai, sebagian ustaz, dia melarang ulang tahun. Bagus. Melarang ulang tahun. Kenapa alasannya? Tasyabbu, menyerupai orang kafir. Sayangnya, orang-orang yang beribadah di kuburan, dia tidak anggap sebagai masalah. Padahal justru inilah penyerupaan kepada orang kafir yang lebih berbahaya dibandingkan sekedar buat ulang tahun buat ulang tahun bahaya. Itu tasyabu kepada orang kafir. Tapi tasyabu kepada orang kafir dalam bentuk beribadah di kuburan itu lebih berbahaya. Karena lebih menjerumuskan kepada kesyirikan. Di sisi lain itu juga mengada-ada dalam agama. Membaca Al-Quran di kuburan. Sholat di kuburan di samping itu tasyabbuh menyerupai orang kafir juga mengada-ada dalam agama. Dan jelas-jelas menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Banyak sekali hadisnya dan pada tingkatan hadis yang paling sahih riwayat Al Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lamma kana maridun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil Habasyah." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, maka ada sebagian istri beliau menceritakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Ada dua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah berhijrah ke Habasyah. Ada yang tahu namanya? Dua istri Nabi SAW yang pernah pergi ke negeri Habasyah karena berhijrah ke sana. Siapa namanya? Kalau nggak tahu PR saja ya. Ya. Di sini juga Aisyah menyebutkan namanya ternyata. Jadi kita baca saja. Hmm. Yukolulaha Maria. Gereja itu namanya Gereja Maria. Maria itu adalah penamaan mereka kepada Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka namakan gereja itu gereja Maria. Kalau di Indonesia mungkin ditambahkan jadi Santa Maria. Sama saja. Wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibata qad atata ardal Habasyah. Fadakarna min husniha wa tasawiriha. Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Dua orang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya pernah berhijrah ke negeri Habasyah dulu sebelum menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menceritakan tentang keindahan gereja tersebut dan lukisan-lukisan atau patung-patung yang terdapat di dalamnya. Kata Aisyah, "Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu." Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi sallallahu kemudian mengangkat kepalanya. Jadi serius beliau. Ini lagi sakit. Karena mendengarkan cerita itu, beliau angkat kepalanya. Beliau jadi serius. Untuk mengatakan, fokal beliau bersabda, "Ulaika Iza kana fihimu rajulu salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di tengah-tengah mereka ada orang soleh yang wafat maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya kemudian mereka buat gambar-gambar itu di dalamnya mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau mengomentari hadis ini. Hadal hadis yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala kuburi salihin. Ma, hadis ini menunjukkan haramnya membangun tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburan orang soleh. Jadi sama saja para nabi maupun para wali. Iya. Hadis yang lain dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lima hari sebelum wafat. Di antara yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lima hari sebelum wafat adalah ala Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Karena aku melarang kalian melakukan itu. Karena aku melarang kalian melakukan itu. Jadi hadis ini jelas. Nabi SAW melarang para sahabat melakukan hal tersebut. Iya. Hadis yang lainnya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun hadis-hadis Bukhari dan Muslim sebenarnya masih banyak. Namun hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhum sa'ah wa ahya." Wa may yattakhidul masajidah. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk sejelek-jeleknya manusia. Iya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang larangan membangun apapun di atas kuburan. Walaupun bukan kuburan orang soleh. Jadi kuburan orang soleh. Justru itu lebih berbahaya. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nah Rasulullah SAW alaihi wasallam al-qabr wa ayyubna alaih wa ayyub ada alaih. Rasulullah SAW melarang mengapuri kuburan, maksudnya menyemen kuburan dan melarang membangun di atasnya serta melarang duduk di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan dan tambahan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani wa taba 'alaiha. Nabi saw juga melarang menulis di atas kuburan-kuburan. Jadi empat larangan terkait kuburan. Larangan menyemen, larangan membangun apapun di atasnya. Jadi biarkan dia seperti aslinya. Nggak usah ditambah-tambahin. Dengan batu-batuan atau semen. Kecuali satu batu boleh. Untuk menandakan itu adalah kuburan. Tapi kalau di semen, di batu batuin dibangun atau dibangun dari kayu, dari kemah sama saja. Dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga dilarang duduk di atasnya. Yang keempat dilarang menulis di atasnya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan kepada pegawainya atau panglimanya, tentaranya, ketika beliau menjadi khalifah. Ala ba'asuka, ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kamu akan aku utus untuk melakukan sebuah misi seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Yaitu misinya ada dua. Allah tada'atin salan illa qamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, janganlah kamu biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan dan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti aslinya, yaitu kurang lebih satu jengkal dia dari bumi. Pakai tanah hasil galian itu. Jangan jangan ditambah-tambahin dengan bangunan. Bahkan yang sudah dibangun disuruh hancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga ada pelajaran yang menghancurkan pemerintah atau walinya, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau antum hancurin lalu jadi perang saudara, jangan ditunda dulu. Iya. Ini yang menghancurkan pemerintah atau walinya, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi sudah dibangun pun disuruh hancurkan oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan ajaran Wahabi. Itu ajaran Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Kuburan jangan dibangun. Yang sudah dibangun beliau suruh hancurkan. Ajaran Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian, beribadah di kuburan orang-orang soleh. Apalagi sampai membangun tempat ibadah. Atau meninggikan kuburan. Itu semuanya dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena itu termasuk perangkap kesyirikan. Dan itu fakta. Sampai hari ini terjadi. Ketika kuburan para wali dibangun. Lalu pada akhirnya menjadi tempat wisata religi. Wisata spiritual. Maka sudah dibangun begitu megah, orang-orang pun berdatangan ke sana. Maka fakta telah berbicara kepada kita. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Ternyata orang-orang yang ke sana itu nggak murni ziarah. Ada yang datang untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Itu bukan lagi perangkap syirik, itu sudah syirik. Berawal dari pengagungan secara berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Ada yang berdoa dengan harapan orang soleh yang sudah wafat itu bisa mengabulkan doanya bisa memberikan hajatnya. Ada pula hanya niatnya minta diteruskan kepada Allah. Dua-duanya syirik. Karena doa itu ibadah. Udu'uni astajib lakum. Kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Tidak pernah Allah mengatakan, berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada wali. Karena mereka dekat denganku, nanti mereka teruskan doa kalian kepadaku. Tidak pernah dari jemaah sekalian, itu termasuk kesyirikan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang melarang keras beribadah di kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja, dibangun masjid di situ atau tidak. Atau meninggikan kuburan-kuburan, menjadikannya megah. Ini semuanya melampaui batas. Menghormati orang soleh tapi dengan cara melampaui batas. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir ini juga sebenarnya adalah cabang dari yang pertama, yaitu memuliakan orang-orang soleh secara melampaui batas. Dalam bentuk apa? membuat patung-patung mereka atau gambar-gambar mereka. Inilah jemaah sekalian sebab pertama manusia terjerumus dalam kesyirikan yaitu kisah lima orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang disembah tadi. Bagaimana sampai mereka bisa disembah? Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan tentang lima orang yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hadihi asma'un rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka wafat, maka setan membisikkan kepada kaumnya. Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Buatlah patung-patung. Di tempat dulu mereka biasa beribadah kepada Allah dan namakan patung-patung itu sesuai nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukannya. Tapi ketika itu belumlah disembah. Belumlah disembah. Sampai berlalu masa yang sangat panjang. Berlalu masa yang sangat panjang. Sehingga Orang-orang yang membuat patung itu satu generasi telah wafat. Datang generasi berikutnya yaitu anak keturunan mereka. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, hatta idza halaka halaka ulaika wa ilmu ubidat. Ketika mereka sudah mati semuanya, Hmm. Datang generasi baru dan ilmu telah dilupakan. Ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang fakta bahwa patung-patung itu hanyalah manusia biasa, nggak boleh disembah. Maka pada akhirnya patung-patung itu disembah. Kapan patung itu disembah? Setelah generasi pertama yang membuat patung itu sudah mati semuanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setan kembali mendatangi anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran bagi kita. Mengagungkan budaya nenek moyang juga termasuk perangkap kesyirikan terbesar. Karena setan mengatakan kepada mereka, nenek moyang kalian menyembah patung itu. Barulah patung itu disembah. Jadi jemaah sekalian, ini juga ada pelajaran penting bagi kita. Bisa jadi yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuatnya. Mungkin mereka sudah belajar tauhid, mengerti siapa yang harusnya disembah, tapi mereka tidak waspada dengan perangkap-perangkap syirik. Mereka tidak menyembah selain Allah. Tapi mereka membuat anak keturunan mereka menyembah patung-patung itu. Siapa yang bisa menjamin? Patung-patung yang hari ini dibuat oleh orang. Anak keturunan kita kelak tidak akan menyembah patung-patung itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Dan inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuatnya, tapi anak keturunan mereka. Jadi kita dilarang mendekati kesyirikan bukan saja agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, juga agar jangan sampai orang lain terjerumus dalam syirik. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Ada seorang kiai, dia pergi berdoa di kuburan. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tempat yang dia pilih untuk berdoa kepada Allah, tempat yang salah. Dan dia punya keyakinan yang menyimpang. Karena ini adalah kubur orang soleh. Kalau saya berdoa di kuburannya, maka lebih dekat pengabulannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia berdoa kepada Allah. Sementara orang yang melihatnya mungkin memahami dia berdoa kepada penghuni kubur itu. Jadi yang terjerumus bisa jadi orang lain. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sama dengan kita menghadiri majelis-majelis yang nggak jelas. Mungkin kita bisa mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Bagaimana dengan orang lain yang datang ke situ karena melihat kita datang? Belum tentu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan kita pun nggak bisa menjamin. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Jangan sampai yang kita kira baik padahal buruk. Bahkan bisa jadi yang kita sudah tahu buruk lalu dihiasi dengan dalil-dalil yang dipahami sendiri tidak sesuai pemahaman salaf, kita pun termakan syubhatnya. Jadi jemaah sekalian ini yang harus kita pikirkan. Bisa jadi orang lain yang terjerumus dalam kesyirikan itu. Iya. Oleh karena itu, di dalam syariat yang mulia ini dilarang keras membuat gambar-gambar bernyawa. Membuat patung-patung atau membuat lukisan-lukisan bernyawa. Apa itu kategori bernyawa? Manusia dan hewan. Kalau dia orang soleh, maka potensi untuk menjerumuskan dalam kesyirikan semakin besar. Tetapi walaupun dia bukan orang soleh, dalam syariat sudah terlarang keras membuat-buat gambar-gambar bernyawa. Apakah itu patung atau lukisan? Dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar itu. Ini nggak main-main hadisnya keras sekali. Dan apabila gambar-gambar ini, patung-patung ini, lukisan-lukisan ini kita bawa masuk ke dalam rumah kita, maka para malaikat tidak mau masuk rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada kalbun anjing wala surah. Tidak pula yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Sekali lagi sama saja itu patung atau lukisan. Malaikat tidak mau masuk. Walaupun kata para ulama, yang tidak mau masuk adalah malaikat rahmat. Malaikat maut tetap bisa masuk. Tetap akan masuk kalau sudah ajalnya. Iya, nggak ada tempat lari dari malaikat maut. Maka dilarang keras dalam syariat. Membuat gambar-gambar bernyawa. Mungkin tersisa pertanyaan. Bagaimana dengan foto-foto dan video? Maka kita tidak pungkiri ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang foto-foto dan video. Apakah dia masuk kategori gambar bernyawa atau tidak? Ini masih dalam ranah perbedaan pendapat antara ulama ahlu sunnah. Oleh karena itu saya menasihatkan untuk kita berhati-hati jangan bergampangan. Jangan gunakan video atau foto-foto itu kecuali untuk satu keperluan. Kalau cuma untuk selfie, Cuma untuk kenang-kenangan. Itu hindari saja. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjerumuskan dalam dosa. Seperti para wanita selfie kemudian diupload di medsos, itu dosa. Atau dijadikan foto, foto profil di BBM-nya, di WhatsApp-nya, itu dosa. Kalau ada kemudian laki-laki yang melihatnya. Atau bisa menjerumuskan kita dalam ria. Selfie lagi di mana? Lagi di majelis ilmu. Lagi taklim, lagi umroh Ya, untuk nggak selfie sambil sholat. Ya. Ini bisa menjerumuskan kita dalam ria atau dalam ujub. Jadi ada bahaya-bahaya yang lain. Iya. Jadi tidak kita gunakan foto-foto itu, video-video, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor, dan lain-lain. Kalau cuma sekedar untuk kenang-kenangan, main-main, sepatutnya dihindari. Tetapi jemaah sekalian, kalau itu adalah foto yang diagungkan, maka tidak diragukan lagi itu hukumnya haram. Foto yang diagungkan. Dan ini betul-betul terjadi. Ada foto yang diagungkan, foto yang dimuliakan, yang sudah sampai pada tingkat kesyirikan terjadi di sebagian daerah ada sebagian orang memajang di rumah-rumah mereka dan di restoran mereka, di rumah makan mereka foto para guru agama, para kiai, para hadis. Ternyata pada akhirnya sebagian mereka bukan hanya sekedar memajang foto, tapi sampai pada keyakinan foto itu bisa memberi manfaat kepada mereka. Bisa menolak mengusir setan dari rumah. Kalau diletakkan di restoran bisa melariskan dagangan. Ini fakta. Ada terjadi. Maka kalau sudah seperti itu, itu sudah syirik. Jadi ada pengantar kepada kesyirikan, barulah terjadi kesyirikan. Dan jemaah sekalian, tentu masih banyak lagi yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Namun tiga yang kita sebutkan dengan semua cabang-cabangnya tadi, ini yang paling banyak terjadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Orang yang bersandar pada zikir dengan lafaz la ilaha illallah. Karena walaupun dosanya seberat tujuh langit dan bumi, tapi lebih berat la ilaha illallah. Jemaah sekalian, itu betul. La ilaha illallah adalah amalan yang lebih berat. Tapi bukan sekedar dilafazkan bukan sekedar diucapkan namun harus diamalkan maknanya kandungannya di dalam hidup kita yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik amalkan dua rukun yang terkandung dalam la ilaha illallah yang pertama an-nafyu penafikan yang terkandung dalam la ilaha apa maknanya penafikan maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah serta meyakini semua yang menyembah selain Allah adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah setiap hari seribu kali, tapi dia tidak mengkafirkan orang kafir, orang yang menyembah kepada selain Allah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya dia ucapkan. Dia ucapkan, tapi hatinya, perbuatannya mendustakan kalimat ini. Nggak ada gunanya. Rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam illallah. Yaitu penetapan keimanan. Bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah. Contohnya berdoa kepada selain Allah. Menyembeli untuk selain Allah. Tawakal kepada jimat-jimat. Bergantung hatinya kepada para wali yang sudah wafat. Bahkan bergantung hati kepada setan. Yang mereka yakini, yang menguasai laut tertentu, gunung tertentu. Itu adalah setan. Terserah mereka mau ngasih nama apa. Kasih nama Nyiloro Kidul, Kasih nama kiai sapu jagat. Setan itu. Mereka bergantung hati kepadanya. Mereka lakukan takarrub kepadanya. Gak ada gunanya ucapkan la ilaha illallah. Walaupun setiap hari 10 ribu kali. Gak ada manfaatnya. Jadi bukan sekedar diucapkan. Tapi diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tidak berbuat syirik, dan rajin membaca la ilaha illallah sudah nyaman walaupun sholatnya belang bentong. Bagaimana mengenai hal ini? Meninggalkan sholat termasuk pembatal keislaman. Makanya yang bisa membatalkan keislaman bukan hanya kesyirikan, tapi juga kekafiran. Setiap kesyirikan adalah kekafiran. Tapi kekafiran itu lebih luas. Tidak semua kekafiran kesyirikan. Contohnya bukan syirik, tapi kufur adalah meninggalkan sholat. Sama. Batal Islamnya. Syirik membatalkan Islam, meninggalkan sholat membatalkan Islam. Sama dengan orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina ayat-ayat Allah. Walaupun dia tidak syirik, tidak menyembah selain Allah, tapi dia melakukan dosa yang sama dengan syirik, yaitu kekafiran. Islamnya batal. Meninggalkan sholat adalah kekafiran, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Terkait larangan menulis di atas kuburan. Bagaimana dengan tinggi satu jengkal kemudian ada tulisan sekedar menerangkan nama fulan tersebut? Kondisi ini sudah sangat umum di negeri ini. Memang ada sebagian ulama membolehkan. Sekedar namanya saja untuk diketahui itu adalah kuburan. Dan itu adalah kuburan keluarganya. Supaya diketahui itu kuburan, supaya dia tidak dihinakan oleh orang. Tidak diinjak-injak. Karena ketahuan ada kuburan. Sebagian ulama membolehkan. Tapi sebaiknya kita hindari kalau masih mungkin untuk dihindari. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Iya. Apakah memajang foto ulama bagian dari perangkap kesyirikan? Justru foto ulama yang paling berbahaya. Selfie sama ustadz yang paling berbahaya. Kenapa? Karena jiwa manusia ada kecenderungan memuliakan, menghormati ulama. Itu yang akan dimanfaatkan oleh setan. Memperlakukannya secara berlebihan. Kalau mungkin cuman orang biasa, bukan ulama, tidak terlalu, tidak terlalu jiwa manusia itu memuliakan dia. Justru itu yang paling berbahaya, sebagaimana telah saya ceritakan tadi, ini sudah betul-betul terjadi, bukan lagi perangkap, sudah terjadi. Kalau pasang di restoran guru fulan, kiai fulan, habib fulan, mereka yakin itu bisa melariskan barang dagangan. Iya. Nanti kalau antum jalan-jalan ke daerah seperti itu, antum akan lihat sendiri. Iya. Gak usah saya sebut nama daerahnya ya. Apabila seorang melakukan dosa riba dan orang tersebut bertobat, namun orang tersebut masih terjerat riba dan berusaha untuk keluar dari riba. Masih terjerat hutang riba dan berusaha untuk keluar dari riba. Apakah dosa riba tersebut tetap mengalir ataupun orang walaupun orang tersebut telah bertobat? Insya Allah tidak lagi. Insya Allah tidak lagi kalau dia sudah bertobat. Karena namanya hutang, nggak boleh dia lari dari hutang, tetap dia harus bayar. Iya, jangan karena itu riba lalu kita nggak mau bayar hutang lagi, tetap bayar. Kalau kita bisa nasihati, kalau kita bisa nasihati orang yang meminjamkan uang kepada dia untuk apa namanya menghapuskan ribanya itu lebih bagus. Tapi kalau dia nggak mau, maka dosa-dosa dia, insya Allah kita sudah terlepas dari riba itu, asalkan kita sudah betul-betul bertobat, tinggal melunasi hutang itu saja, jangan dilakukan lagi. Apabila ada sekumpulan orang yang menguburkan mayit, lalu sekumpulan orang tersebut berzikir dan berdoa di kuburan tersebut. Apakah tindakan tersebut syirik? Apabila syirik, bagaimana caranya untuk bertobat? Kalau mereka berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur itu, justru itu disyariatkan. Yang terlarang itu mereka berdoa karena meyakini itu adalah kuburan orang soleh sehingga doa mereka lebih afdal di situ atau doa-doa yang tidak terkait doa untuk mayit. Jadi kalau mendoakan untuk mayit justru itu yang dianjurkan. Bukan berdoa kepada mayit. Mayit itu yang didoakan. Iya. Tapi kalau dia ke sana minta rezeki, minta usaha lancar, nah itu dia masalahnya. Apalagi sampai meyakini karena dia wali, maka berdoa di kuburannya lebih afdol. Keyakinan itu adalah keyakinan yang bid'ah. Begitu pula membaca Al-Quran, sholat, dan lain-lain. Itu tidak ada dalilnya sama sekali. Baik. Mohon sampaikan doa Rasulullah SAW agar umat muslimin terhindar dari syirik. Di antaranya doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka kalimala la a'lam. Bisa dilihat di buku-buku doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Bagaimana jika orang itu belum balik tapi melakukan kesyirikan? Apakah berdosa? Jawabannya tidak berdosa. Tapi kalau orang tuanya ngajarin, orang tuanya berdosa. Dan orang tuanya kalau membiarkan, orang tuanya berdosa. Kalau dia belum balik, dia tidak berdosa. Karena Nabi SAW mengatakan, Rufi al-qalam an salasatin. Diangkat pena dari tiga orang. Salah satunya adalah Anis hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia balik. Jadi dia nggak dicatat pahala, tidak dicatat dosa ketika dia belum balik. Namun orang tuanya yang berdosa. Kalau mereka yang contohkan atau mereka lihat dan mereka biarkan. Oleh karena jemaah sekalian, perlu saya ingatkan. Nauzubillah, seandainya ada di antara saudara kita yang murtad sekalipun, pindah agama. Apa yang harus kita lakukan? Dakwahi dia, nasihati dia, ajak dia kembali masuk Islam. Betul kita harus benci kepadanya, tapi jangan biarkan dia. Dekati dia, ajak dia kembali masuk Islam. Dan jangan biarkan dia dekat-dekat dengan orang kafir. Itu yang menyebabkan dia murtad karena bergaul dekat dengan orang-orang kafir. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita benci, jangan langsung kita jauhi, tapi kita dakwahi dia. Iya. Apakah bisa dikategorikan syirik? Ketika kita mempercayai obat-obat tertentu dapat menyembuhkan suatu penyakit, padahal hanya Allah dapat menyembuhkan suatu penyakit. Jawabannya, kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan dan obat itu hanya sebab, dan terbukti itu adalah sebab yang menyembuhkan, maka itu bukan syirik. Dengan syarat, syaratnya ada tiga. Yang pertama kita yakin Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Obat hanya sebab. Yang kedua, hati kita bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada obat, bukan pula kepada dokter. Yang ketiga, ini yang harus kita pastikan. Itu betul-betul sebab. Kalau itu bukan sebab dan kita yakini sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan itu adalah sebab kesembuhan? Caranya ada dua. Yang pertama melalui dalil syar'i. Contohnya berbekam, minum madu, cari madu, obat juga itu. Ya. Kemudian habatus sauda. Ini berdasarkan dalil. Walaupun kita nggak melakukan penelitian, kita wajib yakin itu obat. Dan fakta-fakta penelitian ilmiah sudah membuktikan. Ini cara yang pertama, melalui dalil. Yang kedua, melalui penelitian ilmiah yang masuk akal. Yang bisa menjelaskan adanya hubungan sebab akibat. Saya ulangi. Cara yang kedua, untuk mengetahui itu betul-betul sebab adalah dengan penelitian ilmiah yang masuk akal yang bisa membuktikan ada hubungan sebab akibat dia mengandung zat ini sudah diteliti zat ini bisa dibuktikan. Nah jemaah sekalian, kalau nggak bisa dibuktikan melalui dua cara ini, maka meyakininya sebagai obat, walaupun hati nggak bergantung kepadanya, walaupun meyakini Allah menyembuhkan, tetap saja syirik. Tapi syirik kecil. Tapi kalau meyakini obat itu yang menyembuhkan bukan Allah, maka menjadi syirik besar. Kalau nggak bisa dibuktikan dengan satu dari dua cara ini, Contohnya bagaimana? Ada orang mengklaim bisa memindahkan penyakit ke telur atau ke hewan. Sekarang kita uji dengan dua jalan ini. Pertama ada dalilnya enggak? Enggak ada dalilnya. Yang kedua masuk akal tidak? Enggak masuk akal. Enggak bisa dibuktikan. Ada hubungan sebab akibat. Iya. Maka meyakininya sebagai obat adalah syirik. Dan itu tanda-tanda perdukunan. Tanda-tanda dukun, bukan tabib, tapi dukun. Iya. Bagaimana baiknya minta izin ke istri kalau kita mau ta'adud poligami? Ini salah orang nanya nih. Tanya yang sudah berpengalaman, yang sudah sukses. Tapi kalau cuma teori saja, semua orang tahu insya Allah. Tapi sulit juga mau ngomong. Cara yang terbaik, berikan pemahaman. Berikan pemahaman bahwa menikah itu adalah syariat Allah. Dan bahkan hukumnya bisa wajib. Dan ketika sudah menjadi wajib, nggak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah. Kalau dia mencegah, dia berdosa. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang kalau tidak nikah, takut, khawatir dia akan terjerumus zina. Nggak ada lagi yang boleh mencegahnya untuk menikah. Wajib dia menikah. Berikan pemahaman. Dan sampaikan tentang hikmah-hikmah. Juga pendidikan keimanan. Sebenarnya ini yang paling penting, pendidikan keimanan. Karena sebab kebaikan adalah iman dan amal soleh. Seorang wanita dia menjadi baik bukan karena dia dimadu ataupun diracun. Bukan dimadu atau di, bukan dipersekutukan atau ditauhidkan. Bukan itu. Tapi karena iman dan amal soleh. Maka ini kunci utamanya. Memahamkan istri. Terutama pendidikan keimanan. Ya. Ustadz ngomong saja. <laughs> Nggak berikan contoh. Di daerah tempat tinggal saya ada acara setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar pada kalender lunar versi Jawa yang biasa disebut Rebo Wekasan. Banyak acara adatnya juga seperti sedekah ketupat dan mandi di masjid yang sudah dibacain oleh ustadz. Konon itu untuk tolak balak dan konon pada hari itu datang lebih dari 320 ribu penyakit dan marah bahayanya. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah ini termasuk dengan kesyirikan? Iya, termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Meyakini ada satu waktu yang di situ datang berbagai macam penyakit tapi tidak ada dalil sahih, tidak ada dalil sahih, maka ini masuk dalam kategori sebab itu tadi. Masuk dalam kategori sebab, meyakini satu waktu pada hari itu muncul sebab-sebab tertimpa bahaya padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Iya. Kemudian mandi untuk tolak balak. Mandi seperti apa untuk tolak balak? Ini juga masuk dalam kategori syirik sebab tadi. Bisakah dibuktikan dengan dalil syar'i mandi tersebut untuk tolak balak? Nggak bisa dibuktikan. Bisakah dibuktikan dengan pembuktian ilmiah? Hanya mandi saja bisa menolak menolak 320 ribu penyakit yang bisa juga dibuktikan. Maka ini sama dengan keyakinan terhadap sebab yang tidak berdasarkan dalil. Kalau mereka meyakini sebab itu yang menyembuhkan dengan sendirinya atau melindungi mereka dari mara bahaya bukan Allah sama sekali, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang melindungi, maka itu adalah syirik kecil. Dan minimalnya ini termasuk mengada-ada dalam agama. Atau minimalnya termasuk perangkap kesyirikan. Itu minimalnya. Iya. Dan juga pelanggaran yang lain. Kalau dilakukan di masjid. Masjid itu tempat ibadah. Ibadah yang yang ikhlas. Dan sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk ritual-ritual yang justru tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka secara tidak langsung melecehkan masjid rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Membersihkan kuburan orang tua dari rumput, lumut atau lainnya supaya terlihat bersih. Apakah ter Apakah hal tersebut termasuk gulu? Tidak apa-apa, bahkan bagus. Termasuk memuliakan orang yang sudah wafat. Kuburannya tidak kita biarkan menjadi kotor. Enggak apa-apa. Tidak masalah. Bahkan itu hal yang baik. Iya. Mungkin yang terakhir, jika kita sholat di masjid yang ada kuburannya, apa hukumnya? Berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, maka jelas solat di masjid yang ada kuburannya, apakah kuburan itu yang lebih dulu, lalu mereka bangun masjid di situ, atau masjid yang lebih dulu, lalu mereka kubur orang soleh di situ, jelas terlarang. Hadis-hadisnya jelas. Walaupun ada sebagian ulama berbeda pendapat tentang sebab mengapa dilarang. Ada yang mengatakan sebabnya karena najis. Yang benar sebabnya adalah untuk mencegah kesyirikan. Itu sebabnya. Mencegah kesyirikan. Walaupun belum berbuat syirik. Karena ada sebagian orang juga mengatakan, kan mereka nggak berbuat syirik. Kenapa dilarang? Betul. Tapi itu menjerumuskan kepada syirik. Dan ini fakta, bukan sekedar teori. Fakta banyak yang orang yang kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Maka hukumnya tidak boleh sholat di masjid seperti itu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bukan hanya nggak boleh, tapi tidak sah. Sebagian ulama berpendapat sah walaupun dia berdosa. Ini pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat mayoritas ulama yang mengatakan itu haram sholat di situ, mereka berpendapat dia berdosa tapi sholatnya sah. Tapi Imam Ahmad mengatakan dia berdosa dan sholatnya tidak sah harus diulang. Pendapat mana yang benar jemaah sekalian? Syekh Al Albani rahimahullah beliau menjelaskan pendapat yang pertengahan. Kata beliau, kalau dia sholat di situ, tidak ada maksud mengagungkan penghuni kubur itu. Hanya kebetulan itu masih dekat rumahnya atau dia mampir di masjid tersebut. Tidak ada maksud mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka sholatnya sah dan dia berdosa kalau dia sudah tahu di situ ada kubur. Tetapi kalau dia sholat di situ dengan maksud mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan hanya sholatnya tidak sah, dia sudah berbuat syirik. Salat itu untuk mengagungkan Allah semata-mata. Kok dia salat untuk mengagungkan penghuni kubur itu? Bahkan dia salat dimanapun sebenarnya nggak pengaruh. Kalau salatnya bukan semata-mata mengagungkan Allah, maka dia telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Oleh karena itu, salatnya tidak sah. Baik, itu perinciannya. Adapun dalil-dalilnya tentang larangan salat di dalamnya itu sudah sangat jelas sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jemaah sekalian, mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa kita jawab. Semoga bermanfaat. Juga lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pengurus DKM, panitia dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kita semuanya dengan kebaikan dan memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari api neraka. Ini saja yang bisa saya sampaikan.